ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah sebelum kita lanjutkan membaca Sarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtasar karya sesaat At-Tathri Hafizallahu Ta'ala wa Faqahu ada <clears throat> tambahan faedah yang ingin saya bacakan yaitu satu riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu anhu beliau mengatakan Lama kubida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, aku berkata kepada kawanku salah satu ansor, marilah kita bertanya dan belajar pada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inahum al-yawma kathir karena mereka hari ini masih banyak maka kawan Ibnu Abbas ini mengatakan, sungguh mengherankan engkau wahai Ibnu Abbas. Apakah engkau perpandangan bahasanya orang akan membutuhkanmu padahal masih ada banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat. Qal fataradaka Maka kata Ibn Abbas kemudian sahabat orang Ansor tadi tidak mau diajak belajar bareng wa akbal tu ana as'alu asaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil hadithi sehingga aku sendiri yang ya, memberikan perhatian dengan belajar dan bertanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis fa in kana la yablughuni al hadisu an rajuli maka jika sampai kepadaku informasi ada hadis dari salah satu sahabat faati babahu maka aku mendatangi pintu rumahnya wawakailun dan beliau ketika itu sedang istirahat siang maka beliau sampai maka yang dilakukan oleh Ibnu Abbas tidaklah mengetuk pintu guru yang e, menjadi tempat beliau mau belajar dan mengambil ilmu namun fa'atawassatu ridai ala babihi maka aku jadikan ridaku sebagai bantal di depan pintu rumahnya ya, ridak adalah kain ya, yang dipakai oleh ya, orang Arab atau ya, orang yang laki-laki dalam kondisi ihram untuk menutupi bagian atas badannya itu dilipat nah, kemudian dijadikan sebagai bantal tasfirihu alayya minaturab dan seringkali ini angin bertiup membawa debu ke arahku nanti setelah ini, setelah kemudian sahabat Nabi yang dituju oleh Ibn Abbas itu bangun mungkin waktu asar misalnya mau sholat fayahuju maka beliau keluar rumah dan kaget melihat Ibnu Abbas ada di teras rumah dalam keadaan boleh jadi berdebu kena di, tadi kena angin yang membawa debu maka dia mengatakan ya am ya ibnu amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abika wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada perlu apa engkau? Ala arsalta ilayya fa'atika. Tidakkah engkau kirim utusan untuk memanggilku aku yang akan datang? Qal maka Ibn Abbas mengatakan anak ahaku an atika. Akulah yang ini selayaknya datang karena akulah yang punya hajat, karena akulah yang hendak belajar. Fa'as'aluhu anil hadithi lantas aku bertanya dan belajar hadis kepadanya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, Fa'asa dalikal ansariyu hatarani Maka kawanku orang ansor tadi ya berumur panjang sampai beliau melihatku qad istama'an nasu hauli yas'aluni dalam keadaan melihatku ya, banyak orang mengelilingiku belajar dan bertanya kepadaku. Akhirnya dia menyesali sikapnya yang di masa muda tidak mau menerima ajakan Ibnu Abbas untuk belajar. Fayakul dia orang Ansar tersebut mengatakan hadal fatakana akola minni ini, anak muda ini yaitu Ibnu Abbas lebih berakal dibandingkan diriku. Ya, kisah belajarnya Ibnu Abbas ini diriatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan dan Al-Khatib Al-Baghdadi di Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami. Demikian juga Ibn Abdul Bar di Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Al-Hakim mengatakan huwa aslun fi tolabil hadisi. Ya, kisah Ibn Abbas ini adalah dalil tentang di kegiatan belajar hadis mencari hadis wa aslun fi tauqiril muhadisi dan hadis ini atau kisah ibnu kita kisah belajar ibnu abbas ini dalil di, tentang menghormati guru ini tentang ke tempat guru da tidak mengganggu jam istirahat guru. Ini mungkin ini asal dalam fi ilmu hadis dalam menghormati guru eh, dan eh, hadis atau kisah Ibn Abbas ini di dibawakan oleh Syekh Salim Al Hilali di bukunya tentang eh, di bukunya yang berjudul Hilyatul Alim Al Muta'alim wa bulghatil talibil muta'allim tentang ada penuntut ilmu yang diambil dari hadis Jibril. Kemudian setelah membawakan kisah belajar Ibn Abbas di atas, penulis Salim Al-Hilali Hafizullah Ta'ala mengatakan, dalam riwayat Ibn Abbas ini terdapat sejumlah adab bagi penuntut ilmu. Min jumlatiha di antara adab di penuntut ilmu yang ada dalam kisah belajar Ibn Abbas ini adalah adamul ithqali ala syuyuhi fi ghairi waktil majlisi adalah tidak merepotkan guru di luar waktu beliau mengajar wa adam is'ajihim fi waktu tafarurihim li anfusihim au ahlihim dan tidak merepotkan guru di waktu yang itu di, beliau fokuskan untuk keperluan pribadinya atau keluarganya. Wa khulwatihim di antaranya waktu beliau ingin tidak diganggu orang untuk e, bersendirian karena untuk belajar atau untuk ibadah. Demikian juga wa qailulatihim hmm, dan waktu kelulah beliau, waktu istirahat beliau. Ini, maka di antara kandungan dari kisah belajarnya Abdul Abbas itu menguatkan uh, apa yang kita baca di Sar Arba'in Nawawiyah Al-Mukhtasar bahasanya di antara di antara adab ini adalah tidak uh, ma, ya, tidak mengganggu, tidak merepotkan guru di luar waktu yang memang telah beliau khususkan untuk mengajar. <clears throat> Artinya dia enam murid itu memanfaatkan semaksimal mungkin ya, memanfaatkan semaksimal mungkin keberadaan gurunya ketika di jam yang memang telah beliau alokasikan untuk ya, untuk umat, untuk mengajar dan semacam itu. dan tidak mengapa datang ke rumah namun ya ada janjian terlebih dahulu beliau kapan longgar Nih ya, kapan longgarnya dan saat ya, dan jika tidak janjian ya seperti mengapa sih itu nih ya, menunggu sampai kapan beliau uh, punya waktu longgar Ibnu Abbas tidak mengetuk pintu ya, karena menyadari bahasanya beliau tidak janjian dan itu waktunya memang waktu istirahat. Kemudian pelajaran yang lain dari kisah belajar menapas ini adalah fatlu tolabil ilmi fisirar di manfaat eh, belajar di masa muda wa anau ajda wa anfa dan belajar di masa muda itulah yang eh, yang lebih bermanfaat dan lebih bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan Ya kita lanjutkan kala kala syarih hafizallahu taala faqahu tentang kandungan dari hadis Jibril. Selanjutnya fihi mukhatabatu rajuli maka perhatikan di sini tidak ada kata-kata fihi jawazu mukhatabatu rajul namun fihi mukhatabatu rajul. Yeah di sini kita jumpai, di sini ada, ya, di sini ada. Ini berarti ada di sini ya cuma menunjukkan poin yang ada di hadis ya, hadis Jibril tanpa menyinggung tentang hukumnya. Kita jumpai di hadis Jibril ini uh, memanggil seseorang dengan murni namanya. Nih meskipun uh, orang tersebut memiliki kedudukan yang tinggi. Sya'an itu kedudukan sama dengan manzilah dan kedudukan yang tinggi. Ini diambil dari Fakat qala uh, <clears throat> Jibril berkata kepada Nabi ya Muhammadu. Ini, namun di sini tidak menunjukkan ini, bolehnya hal ini karena pada dasarnya jadi kalau jadi kalau, posisinya itu sahabat, maka sahabat Nabi itu dilarang memanggil Nabi dengan menyebut nama. Ini. <clears throat> Dengan Allah katakan, eh, La du'a ar rasuli bainakum. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian sebagaimana kalian memanggil teman kalian sendiri yaitu nyebut nama langsung. Ya, maka kalau untuk para sahabat, saya katakan untuk para sahabat karena ini perbuatan malaikat Jibril. Pada dasarnya para sahabat itu dilarang memanggil Nabi secara langsung, diperintahkan untuk memanggil Nabi dengan mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Wahai Rasul Allah, wahai Nabi Allah. Kemudian eh, kenapa eh, kenapa Jibril itu memanggil Nabi dengan eh, ya Muhammadu apakah ini menunjukkan bolehnya atau ada apa motif yang lain ya, Wallahu ta'ala alam yang diantara penjelasan di, ya, di, ya, di antara penjelasan para pensara untuk hadis Jibril tentang apa motif uh, malaikat Jibril di balik uh, ucapannya ya Muhammadu adalah Eh, beliau ingin agar membuat para sahabat semakin tidak tahu tentang siapa beliau. Karena memanggil Nabi dengan langsung dengan namanya ini bentuk Jafa. Jafa itu kurang ajar. Tidak punya sopan santun. Dan eh, Jafa itu terjadi atau terjadi dan dilakukan oleh orang-orang Arab Badui ketika datang ke Madinah ketemu Nabi. Nah, sehingga ketika malaikat Jibril mengatakan ya Muhammadu menyebut Nabi secara langsung maka para ini mendengar hal ini para sahabat identik dengan ini orang Arab Badui yang berasal dari luar kota Madinah. Berarti semakin lengkap itu bikin bingung. Semakin lengkap bikin bingung eh, dan bikin tanda tanya para sahabat yang hadir siapa orang ini. Hmm, kalau dia mengatakan ya Muhammadu berarti ini indikator kalau dia, dia orang Arabi, Arab Badui yang tidak kenal sopan santun. Kalau begitu dia harusnya musafir. ini, hmm, eh, kalau begitu dia harusnya orang jauh. Tapi kalau orang jauh kenapa pakaiannya bersih? Nah pakaiannya bersih, tidak ada tanda-tanda bepergian. Ya, maka semakin eh, semakin samar siapa dia. Ya. Kemudian fihi kandungan yang lain dari hadis Jibril bahasanya Islam itu dibangun di atas lima rukun yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan dan berhaji ke Ka'bah. Dan yang dimaksud dengan ucapan la ilaha illallah adalah ikrar dan pengakuan yang tiada sesembahan yang berat disembah melainkan Allah Azza wa Jalla ma'a plus atau diiringi dengan uh, ke kepasrahan seorang hamba ini bentuk pasrahnya tidak memberikan satupun ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah ikrar dan pengakuan bahasanya Muhammad adalah seorang yang diutus oleh Allah dengan membawa agama ini. Dan ikrar syahadat ma Rasulullah itu mengandung empat hal. Yang pertama adalah tasdikuhu fi akhbarihi membenarkan semua berita yang Nabi sampaikan atau kalau di bahasa salah satu usul ni tasdiqu ma akhbar. Kemudian yang kedua adalah mentaati Nabi dalam perintah dan larang-larangan Nabi. Kalau di bahasa salah satu usul ta'atuhu ma amara wastinabu ma naha anhu wazajara. Mentaati apa yang Nabi perintahkan dan meninggalkan apa yang Nabi larang. Kemudian yang ketiga di bahasa salah satu usul walayak illa bima Tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Di sini diungkapkan dan kita tidak menyembah Allah kecuali bi amal bi amalin wa syariatin dengan amal dan aturan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka poin 1 sampai 3 itu asalnya dari salah satu usul. Kemudian beliau tambahkan poin yang keempat, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyanjungnya dan mengakui jasa dan e, dan mengakui jasanya. Fadl artinya jasa, jasa dan kebaikannya. Kemudian menegakkan salat yang dimaksud dengannya adalah salat fardu, yaitu lima sholat dalam sehari semalam. Demikian juga berkaitan dengan zakat yang dimaksud adalah zakat yang fardu bukan zakat sunnah. Zakat sunnah sama dengan sedekah sunnah. Tentang haji ini ta ilahi sabila jika engkau mampu perjalanan ke sana. Maka di sini terdapat dalil persyaratan haji dengan kemampuan untuk mengadakan perjalanan. Maka sejumlah ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa di antara syarat wajib haji adalah amnus sabil jalan ke, eh, perjalanan ke Mekah itu aman sehingga jika perjalanan ke Mekah itu banyak perampok, begal dan seterusnya ya sebagaimana keadaan Mekah sebelum di ya keadaan uh, perjalanan menuju Mekah sebelum uh, eh, di, ya, <clears throat> Malik Abdul Aziz sebelum Malik Abdul Aziz itu uh, keadaan perjalanan menuju Mekah itu sangat menakutkan hmm, sangat menakutkan ini banyak perampok banyak begal banyak ini jadi pergi haji itu ya ini, belum tentu bisa kembali ini, karena boleh jadi mati di tengah jalan Ya, maka dalam kondisi semacam ini di, di pergi haji tidak wajib. Menurut ta'ifatun min ahli ilmi. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahasanya amannya perjalanan bukan syarat wajibnya haji. Meskipun seorang itu tidaklah memungkinkan untuk pergi ke Mekah dengan sebab kekhawatiran di jalan. Fa'inal haja karena maka haji itu tetap eh, wajib ya bekot tetap vidimatihi jadi kewajiban dalam pundaknya. Dalam pengertian seandainya mati sebelum dia bisa berangkat haji wajib dikeluarkan dari harta warisannya upah atau sejumlah harta sebagai upah untuk orang yang membatalkan haji untuknya karena haji itu wajib kalau pakai pendapat pertama ini berarti haji untuk dia tidak wajib sehingga tidak ada kewajiban e, e, memotong sebagian e, warisan untuk biaya badal haji. Kemudian Imam Ahmad dan Syafi'i berdalil dengan hadis ini ini tak ilai sabila bahasanya kemampuan yang jadi syarat wajib haji adalah kemampuan finansial yaitu bekal dan kendaraan. Ini pendapat ini diselisih oleh Imam Malik yang berpandangan bahasanya istitoah kemampuan yang wajib untuk haji adalah kemampuan fisik. Wajama abaina dalika dua pendapat ini digabung oleh Imam Abu Hanifah. Istitoah itu istitoah finansial dan istitoah fisik. dan yang benar yang menggabung hal ini. Yang benar yang menggabung hal ini berarti pendapat Imam Abu Hanifah. Jika orang itu tidak mampu secara fisik, dia tidak terkena kewajiban haji. Atau tidak mampu secara finansial, dia tidak memiliki kewajiban haji. Haji wajib kalau punya kemampuan dua-duanya. Istitoah al-mal dan istitoah badan. <clears throat> Hanya saja kalau istitoah itu istitoah badan, kalau tidak ada istitoah itu istitoah badan dalam keadaan punya istitoah kemampuan ini, eh, harta, ini, eh, maka orang yang tidak mampu tadi karena sakit atau ini, eh, karena kondisi tua sehingga secara fisik tidak mampu wajib baginya membadalkan. Kemudian jika ada yang bertanya, kenapa haji disyaratkan dengan kemampuan? Padahal kemampuan itu syarat juga untuk sholat, syarat juga untuk puasa, syarat juga untuk zakat. Maka jawaban hal itu, haji itu sulit untuk banyak orang disebabkan jauhnya tempat. Sehingga ya, mbak, ya, sehingga ada penegasan secara khusus. Sehingga di sini terdapat alamun min alamin nubuah, salah satu tanda kenabian. Sehingga ka'annahu seakan-akan akan nabi qad ukhbira telah diberi informasi bahasanya manusia yang akan masuk ke dalam agama Islam itu di antara mereka adalah beberapa person dari tempat-tempat yang jauh dari tempat kegiatan ibadah haji sehingga ditegaskan secara khusus mampu perjalanan ke sana. Memberikan indikator bahasanya nanti yang akan berhaji itu tidak hanya orang Arab. Orang yang datang dari tempat yang jauh-jauh. Yang mereka ini tidak wajib jika tidak ada kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke sana. Kemudian dalam hadis ini disyariatkannya, dibenarkannya atau dibolehkannya membenarkan orang yang ada sangkaan kuat benarnya perkataannya sebagaimana respon malaikat Jibril kepada Nabi "Sodakta engkau benar. Kemudian kandungan yang lain bahasanya seorang itu tidak boleh membenarkan satu perkataan sampai terdapat dalil benarnya perkataan tersebut. Karena Jibril Qad Sa'ala beliau bertanya dan sifat dan karakter orang yang bertanya adalah tidak mengetahui apa yang ditanyakan. Fakaunu maka status Jibril itu bertanya. Fala ma'ukhbira tatkala diberi informasi dan jawaban sotakodalika Jibril membenarkannya dan memberikan penilaian bahwasanya itu satu hal yang benar maka hal semacam ini menjadi di antara sebab keheranan para sahabat terhadap sosok ini. Kemudian kandungan yang lain dari hadis ini bahasanya iman itu dibangun di atas enam rukun. Maka bukalah yang dimaksudkan dengan iman di sini semata-mata keyakinan hati sebagaimana pemahaman sebagian orang. Karena iman dalam bahasa orang Arab tidak terbatas pada tasdik kalbi, Pembenaran dengan hati. Karena dalam bahasa Arab itu <clears throat> eh, terdapat juga tasdik fi'li. Pembenaran, membenarkan dengan perbuatan. Dalilnya hadis Nabi tentang zina. Wadhalika li'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dua mata berzina zinanya memandang dua telinga berzina zinanya mendengarkan zinanya ta eh, tangan pun bisa berzina dan zinanya adalah sentuhan Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini mahalus syahidnya. Wal farju yusaddiqu yukadzibuhu. Kemudian kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya. Ya, maka berdasarkan ya, kalimat ini dalil bahasanya dalam bahasa Arab ada juga tasdik fi'li. Ini membenarkan itu tidak hanya e, mendengarkan itu tidak hanya uh, namun juga fi'li. Ini, ini ada juga tasdik fi'li membenarkan dengan perbuatan. Sehingga hadis ini dalil bahasanya membenarkan itu tercakup dalam konsep membenarkan adalah al-amal. Sehingga seandainya Iman itu ditafsirkan, iman itu adalah mempercayai dan membenarkan. Falamani'a maka tidaklah tidak ada penghalang untuk memasukkan amal dalam mafhum iman. Mafhum di sini terjemahnya konsep. Maka tidaklah ada penghalang untuk memasukkan amal dalam konsep iman. Dan ini didukung oleh banyak teks yang menunjukkan bahwasannya pengertian iman itu mencakup amal. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ini berkenaan dengan pertanyaan para sahabat tentang para sahabat yang sudah meninggal dunia sebelum perpindahan kiblat. Gimana nasib mereka? Maka Allah turunkan ayat ini sebagai jawaban dan Allah katakan, Wa makana Allah liyudi'a imanakum. Allah tidak akan menyanyiakan dan membuang keimanan kalian. Yang dimaksud dengan keimanan adalah amal mengerjakan sholat sebelum perpindahan kiblat. Ya, maka paragraf ini membahas tentang masalah mafhumul iman, konsep iman. Ya, menurut sebagian dari sebagian pihak tepatnya akidah asyariah iman itu hanya tasdik ya, iman itu hanya tasdik ya, maka menanggap, menanggapi konsep ini bahasanya iman itu adalah hanya tasdik mempercayai ya, maka di ya, maka diberi jawaban ya, tasdik di situ tolong jangan dibatasi dengan tasdik kolbi. Ini. Karena dasar utama Asy'ariyah yang mengatakan bahasanya iman itu konsep iman itu tasdik. Dasar utama mereka adalah mereka katakan itulah makna iman dalam bahasa Arab. Itu makna iman dalam bahasa Arab. Maka jawaban untuk hal ini ini adalah di sebagaimana tadi kata eh, kata sesaat ya sudah kita terima iman itu tasdik nih dan alasannya kan bahasa Arab maka perlu disadari dalam bahasa Arab tasdik itu mencakup dua macam ada tasdik kolbi. Tolong jangan batasi di sini. tolong jangan berhenti di sini. Ini juga ada tasdik fi'li, tasdik amali. Dan yang paling faham bahasa Arab Nabi. Nabi oh, manusia yang paling faham bahasa Arab. Ini. Dan di hadis Nabi mengatakan adanya tasdik amali wal farju yusaddiqu dzalika au yukadzibu ya, sehingga berdasarkan uh, tasdik amali maka amal badan itu masuk dalam delivery, dalam konsep iman jadi yang masuk dalam iman bukan hanya ya, keyakinan hati namun semua perbuatan badan itu masuk dalam iman Walidhalika oleh karena itu Nabi memberikan label untuk sebagian ucapan dan perbuatan dan amal hati bahwasanya itu semua bagian dari iman. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman itu 60 sekian atau 70 sekian cabang. Bid'un itu angka 3 sampai 9. A'laha yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Fahada kaulun, maka ini dalil bahasanya ucapan termasuk iman. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini dalil bahasanya amal badan bagian dari iman. Wal haya udah rasa malu dan rasa malu itu letaknya di hati. Adalah sobatunal iman, salah satu cabang iman. Sedangkan rasa malu adalah salah satu amal hati. Ini kembali ke hadis Ibril, Wafil hadisi kandungan lain dari hadis Jibril adalah agama ini dan syariat ini tersusun dari tiga tingkatan Islam, iman dan ihsan. Fihi isi hadis Jibril bahasanya level ihsan lebih tinggi daripada level iman dan level iman lebih tinggi daripada level Islam. Wafihi isi hadis ini bahasanya Islam dan iman jika dua kosakatanya ini datang dalam satu rangkaian kata, rangkaian kalimat fa innahuma maka dua kosakata ini menunjukkan dua makna yang berbeda. Lain hanya jika infaroda ma bidzikri hanya disebutkan salah satunya Islam saja atau iman saja fa innahu maka Islam saja ketika disebutkan Islam saja maka ini menunjukkan ma yadulu alai lafdul akhar minal ma'na menunjukkan makna yang terkandung dalam iman ketika iman disebutkan sendiri nah, atau kemudian juga mengandung <clears throat> makna yang terkandung pada lafat yang lainnya ketika disebut Islam <clears throat> maka terkandung di dalamnya iman ketika disebut iman maka terkandung di dalamnya Islam namun ketika Islam dan iman disebutkan dalam satu rangkaian, maka Islam itu adalah amal lahiriah. Sedangkan iman itu amal batiniah. Kemudian diambil dari uh, pembahasan tentang ihsan, maka di sini dalil disyariatkannya <clears throat> merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dalam amal yang dilaksanakan oleh seseorang. Maka jika seorang itu mengerjakan satu amal, hendaklah dia merasa bahasanya Allah mengawasinya. Wa min thamma dari sana yu'ati al-amala dia akan melakukan amal tersebut ala atamil wujuhi dalam bentuk yang paling sempurna. Maka inti manfaat dari ihsan adalah di, adalah sempurna dalam beramal. Kemudian hadis ini dalil bahasanya isan itu levelnya juga bertingkat-tingkat. Karena Nabi mengatakan untuk level yang pertama ini disebut dengan level musyahadah kata rahu seakan-akan engkau melihat Allah. Sedangkan di level yang kedua yang disebut dengan level muraqabah maka Nabi katakan fa innahu yaraka yakinlah bahasanya Allah melihatmu. <clears throat> Wafihi kandungan yang lain dari hadis Jibril bahasanya seorang itu jika ditanya tentang satu hal yang dia tidak ketahui, hendaklah dia mengatakan, saya tidak tahu. Walayahlaku harajun dan dia tidak perlu mengalami harajun sempit hati. Bimisli dalika untuk mengatakan saya tidak tahu. jangan gamang untuk mengatakan saya tidak tahu. Jangan sempit hati ini untuk mengatakan saya tidak tahu. Karena ini adalah kewajibannya secara agama. Pelajaran yang lain dari hadis ini mengembalikan permasalahan syar'i kepada spesialisnya. Karena Nabi mengatakan tidaklah yang ditanyai lebih berilmu dibandingkan orang yang bertanya. Maka kalimat ini menunjukkan kalau Nabi mengembalikan hal ini kepada orang yang mengetahuinya. Pihak yang mengetahuinya dalam hal ini adalah Allah Azza wa Jal. Hadis Ibril dalil bahwasannya kiamat itu memiliki tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kiamat. Ya, lebih lanjut, eh, tanda-tanda eh, kiamat itu ada dua macam. Yang pertama, ya, tanda-tanda besar Itulah tanda-tanda yang tahsul terjadi beberapa saat sebelum terjadinya kiamat. Di antaranya adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, kemudian munculnya hewan dari dalam bumi yang bisa berbicara dengan manusia, kemudian kemunculan Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam, kemunculan Ya'jud dan Ma'jud dan yang lain. Kemudian yang kedua tanda-tanda kecil tahdusu qabla waktu tawilin. Ini terjadi di jangka waktu yang masih panjang, masih jauh dari waktu terjadinya kiamat. Dan di antara tanda kecil dekatnya kiamat adalah diutusnya sang nabi, diutusnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tanda yang lainnya adalah apa yang Nabi informasikan dalam hadis ini. Nabi menginformasikan ada dua tanda dari berbagai macam tanda-tanda kiamat. Yang pertama, budak perempuan melahirkan tuannya. Yang dimaksud dengan al-amatu adalah al-mamlukatu. Ya budak. Ini. Kenapa ditegaskan demikian? Karena kata-kata ammah itu boleh jadi artinya makhluk. Ini boleh jadi artinya makhluk. Hamba itu bisa hamba sahaya artinya budak, bisa hamba dalam artian hamba Allah. Semua makhluk ciptaan Allah. Hmm, eh, maka eh, maka disampaikan oleh Bansara yang dimaksud amah di sini hamba bukan hamba dalam artian uh, manusia atau makhluk, namun yang dimaksudkan adalah al-amatu al-mamlukatu. Ya, artinya Buddha. Sedangkan robataha adalah orang yang memiliki jasa padanya wafatlun terjemahnya juga jasa yang uh, memeliharanya dan memuliakannya. Nah, apa yang dimaksudkan ada beberapa penjelasan. Waqatkil ada yang mengatakan bahasa yang dimaksudkan dengan hal ini antali dal amatu adalah banyaknya budak perempuan Lantas banyak ulat, banyak penguasa, banyak imam, imam di sini penguasa, wal qodah para pimpinan yang memiliki budak perempuan yang disetubuhi. Lantas dari persetubuhan ini kemudian data, e, muncullah anak laki-laki dan anak perempuan dan jadilah dia anak dari para pimpinan dan penguasa tersebut yang anak-anak ini memiliki jasa dan kebaikan untuk ibunya yang merupakan budak. Karena di antara jasanya adalah ketika tidak eh, dikumpuli tuannya, kemudian hamil dan punya anak, maka budak perempuan ini disebut dengan sebutan dalam fikih disebut disebut dengan sebutan ummu walad. Dan ummu walad itu otomatis merdeka jika uh, tuannya meninggal dunia. Hmm, iya. syaratnya dia punya anak, tapi kalau tidak punya anak tidak. Ya, tuannya meninggal dunia dia tetap budak. Tapi kalau ummu walad punya anak, tuannya meninggal dunia ini auto merdeka. ini jasa anak. Ini jasa anak untuk ibunya. Sebagaimana penjelasan lebih lanjut, mayoritas para ulama ala berpendapat bahasanya umum walad itu otomatis merdeka dengan matinya tuannya dan umum tidak boleh dijual. Artinya jika ada seorang laki-laki membeli budak perempuan lantas disetubuhi, lantas di, budak perempuan tersebut di, jaat bin hubi waladin melahirkan anak untuk tuannya. Maka pada saat itu jadilah budak perempuan ini statusnya namanya umwalat. Dan kalau umwalat itu sebagaimana pendapat mayoritas para ulama tidak boleh bagi pemiliknya untuk menjualnya. Dan jika tuannya itu meninggal dunia, sabatalah hukmul itq. Maka berlaku padanya hukum merdeka. Status merdeka dan hilang darinya, ini status dimiliki oleh orang. Kemudian tentang apa makna antali dal amat torbataha wakila fitafsiri dan dikatakan untuk penjelasan antali dal amat torbataha ghairu dalika ada pendapat-pendapat yang lain mana yang kuat ya, sesaat tidak bisa mentarji beliau mengatakan walam yattadihli al muradu bidalik artinya beliau tidak mampu mentarji bukan tidak mau namun tidak bisa Ini, atau belum walamnya tadih dan belum jelas bagiku apa yang dimaksud dengan kalimat ini ini maka ilmunya sesaat ketika menjelaskan hadis ini ya, dia menilai dia ini belum bisa melakukan tarjih sehingga beliau hanya memaparkan dari sejumlah pendapat-pendapat yang ada beliau paparkan satu pendapat Kemudian tanda kiamat yang kedua yang Nabi sebutkan dengan sabdanya, engkau lihat orang yang telanjang, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, kerjaannya hanya profesinya hanya mengembala kambing. Tak lama setelah engkau lihat seperti itu dia ternyata bisa lomba tinggi-tinggian bangunan. Hufata artinya tidak memakai sepatu atau sandal. Urota eh, tidak memiliki libas yang memungkinkan atau pakaian yang memungkinkan untuk dipakai menutupi badan. Allah artinya fukoro, fakir, tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hajatnya dari sisi makanan, minuman dan yang lainnya. Ria syai artinya mereka lah yang mengurusi pengembalaan kambing. Namun Tak lama setelah itu ya tatawalu nafil bunyan. Mereka bisa berlomba di tinggi-tinggian bangunan. Artinya masing-masing dari mereka membangun satu bangunan kemudian e, mengatakan bahasanya bangunannya lebih tinggi daripada bangunan orang lain. Dan kita saksikan di masa kita saat ini ada orang yang ini usuluhum usul di sini artinya usul nasab asal muasalnya dari orang Badui dan Badui itu identik dengan kemiskinan wa kanu hufata uratan alatan dan mereka ini ini tidak beralas kaki, telanjang dan miskin, Allah berikan nikmat dengan bukan bukan hanya keadaannya berubah, namun keadaannya berganti. Nah tabdili ahwalihim. Ini keadaannya ganti, bukan berubah, namun ganti. Dia miskin sekali sampai sampai beli sandal tidak bisa. Setelah itu ini kaya sekali ya berarti. Maka orang nyebut ini keadaan berganti bukannya berubah. Ini, sebagaimana dalam bahasa kita ada ungkapan ini, ganti harga bukan berubah harga. Ini semula seribu sekarang harganya jadi sepuluh ribu misalnya. Ini orang Jawa bilang ganti rego ini. ini. Ini harganya ganti, ini harganya ganti, bukan berubah namun ganti. Maka Allah berikan nikmat pada mereka bitak eh, bita bedili ahwalihim. Keadaan mereka berganti. Jadilah eh, dunia yang mereka miliki itu banyak. Maka dari sini jadilah mereka bersaing tinggi-tinggian bangunan. Mereka membangun bangunan yang besar-besar. Sehingga artinya terjadi perubahan ekonomi yang drastis. Banyak orang kaya mendadak. Ya, maka di antara tanda kiamat itu banyak orang kaya mendadak. Ya, ada orang yang Dulu miskin tiba-tiba kaya raya. Sumantolaka kemudian pergilah. Yang pergi adalah Jibril alaihissalam. Fala bisa lapisa di sini failnya adalah Nabi. Malian yakni waktan kolilan. Waktu yang sedikit. Ya di dalam di hadis ini disyariatkannya membawakan sejumlah pertanyaan. Alat lil istighbar yang pertanyaan itu untuk istighbar atau istiqlam untuk ditanyakan wal istiqlam dan ditanyakan imal ikhtibaril mas'uli boleh jadi untuk mengetes pihak yang ditanyai dan boleh jadi bisa untuk memancing pikirannya supaya memperhatikan permasalahan yang akan disampaikan kepadanya. Kemudian wafihi dan isi uh, kandungan atau kandungan hadis ini di antara kandungan hadis ini adalah menyerahkan ilmu kepada Allah Azza wa Jalla untuk siapa saja yang tidak mengetahui permasalahan. Maka ketika seorang itu tidak tahu, maka dia sandarkan ilmu kepada Allah. Namun ada ya, hal yang patut diperhatikan. Ala, namun dengan memperhatikan bahasanya ungkapan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tidak boleh dikatakan illa kecuali untuk hal-hal yang memang Nabi telah ah, Nabi mengetahuinya. Adapun hal-hal yang Nabi tidak mengetahuinya, karena itu adalah kejadian setelah Nabi wafat maka tidaklah dikatakan kalimat semacam ini. Kamalaukan al-kalamu semacam satu kalimat itu berkenaan dengan waktu terjadinya kiamat dan semacam itu. Misalnya kapan kiamat tidak boleh Allah wa Rasulullah a'lam. Karena Nabi tidak tahu. Ini, kalau pertanyaan tentang kapan kiamat terjadi, ini, maka cuma Allah a'lam saja atau kalimat-kalimat atau pertanyaan yang sejenis. Hakada demikian juga tentang penemuan-penemuan baru yang tidak terjadi kecuali di masa kita saat ini. Ini. Maka uh, eh, yukalu fiha untuk penemuan baru kita katakan Allahu a'lam dan tidak Allah wa rasuluh a'lam. Apakah nanti kita bisa transmigrasi ke Mars? Nah eh, maka jawabannya jangan Allah wa Rasuluh a'lam. Namun hanya Allahu a'lam saja. Kemudian di sini kita jumpai keutamaan mengajarkan agama, bahasanya mengajarkan ilmu agama adalah minal kurobat, di antara amal ibadah yang eh, seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah, Rabbnya Azza wa Jalla dengannya. Kemudian hadis ini dalil disyariatkannya seorang pergi dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh, ini safari dakwah nanti ya, dalil safari dakwah. <laughs> disyariatkannya pergi dan berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain dalam rangka mengajarkan uh, mengajarkan ilmu kepada manusia. Semisal perpindahnya berpindahnya Jibril dari satu tempat ke tempat yang lain karena Jibril datang untuk mengajarkan agama maka mengadakan uh, kemudian ada intikal ada perpindahan tempat ada safar ada pergi dalam rangka untuk mengajarkan agama dalil dosen terbang nih ya. Kemudian yang dimaksud dengan iman dengan para rasul adalah mengimani sebab nabi yang Allah utus. Dan mengimani para rasul itu ada dua macam. Keimanan global dengan Anda berkeyakinan bahasanya Allah memiliki sejumlah hamba yang Allah utus kepada manu, eh, kepada makhluk. Tugasnya membimbing makhluk dan datang kepada mereka dengan aturan dan agama ini dalam rangka supaya mereka menyembah Allah Azza wa Jalla dengannya. Ini iman, keimanan global tentang uh, kepada Rasul. Kemudian keimanan yang detail ada seorang hamba mengimani bahasanya nabi-nabi yang Allah sebutkan dalam kitabnya secara spesifik eh, secara spesifik artinya tidak mengingkari satupun nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Kemudian kandungan lain dari hadis ini disyariatkannya mengimani takdir. Dan mengimani takdir itu mencakup beberapa unsur pokok, unsur asasi. Yaitu ada empat, eh, empat hal yang pokok dalam akidah ahlu sunnah. Agar seorang itu dikatakan sebagai orang yang mengimani takdir dengan benar. Yang pertama mengimani bahasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya al-ilmu. Kemudian yang kedua bahasanya Allah telah mencatat semua yang Allah takdirkan. Al-kitabatu. Dan yang ketiga bahasanya Allah mengendaki terjadinya hal-hal yang terjadi. Dan bahasanya Allah lah yang mengendakinya kaunan wa secara kauni dan secara kodari. Secara ini, Allah kehendaki secara nyata untuk real untuk terjadi. Eh, maka ini al-masyiah. Kemudian yang keempat al-khalqu. Mengimani bahasanya bi hadil af'al bahasanya perbuatan yang terjadi pada makhluk di antaranya adalah perbuatan manusia eh, itu kita imani bahasanya Allah telah mengetahuinya sebelum terjadinya perbuatan manusia itu. Kemudian kita imani bahasanya telah terekam dan tercatat di sisi Allah. Dan kita imani bahasanya Allah menginginkan untuk kau niatan untuk terjadi. Wakodariyatan. Dan yang ketiga kita imani bahasanya Allah menciptakan perbuatan manusia. Maka Allah menciptakan manusia dan sifat manusia. Dan di antara sifat manusia, perbuatan manusia duduk, berdiri, berjalan, dan seterusnya kita imani itu perbuatan orang di satu sisi dan itu ciptaan Allah dari sisi yang lain. Kemudian dalam hadis ini memasukkan amal ke dalam konsep iman. Dalil hal itu, dalil hal itu adalah firman Allah Ta'ala. Hanyalah orang-orang yang betul-betul beriman. Orang yang jika disebutkan nama Allah hatinya takut. Jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah keimanan mereka dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Dan hadis Jibril ini dalil bahasanya iman bertambah dan berkurang dan bahasanya iman itu tidaklah hilang dengan hilangnya sebagian rukunnya. Ini uh, eh, akan akanihi ini eh, ganjel ini. Hmm. Layan tafi bizawali ba'di akanihi. Kalau kalau bibak di syu'abihi iya. Iman itu tidak hilang dengan hilangnya sebagian cabang iman, itu benar. Tapi kalau iman itu tidak hilang dengan hilangnya sebagian rukun iman, ini masalah ini. ini kalau tidak ada iman pada malaikat, maka batal iman. Tidak ada iman pada Rasul, batal iman. Jika orang itu totalitas, Ini, tidak ada padanya iman dengan takdir sama sekali, ini batal iman. Maka enam arkanul iman itu jika jika hilang hilang iman. Jika orang itu tidak mengimani takdir sama sekali, maka dia bukan mukmin. Tidak mengimani hari akhir sama sekali, dia tidak mukmin. Tidak mengimani malaikat, menganggap malaikat itu tidak ada. Ya, maka dia bukan mukmin. Sehingga uh, ya, lain halnya kalau ya, iman tidak hilang dengan hilangnya sebagian cabang iman itu benar. Nih, jadi misalnya di hadis cabang iman Cabang iman diantaranya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka orang yang tidak melakukan hal ini tidak jadi kafir. Dia, dia lewat, ada batu, dia biarkan. Dia malah pergi, tarik gas malahan. Nah, itu tidak kafir. Ini iman tidak hilang dengan hilangnya dan tidak adanya sebagian cabang iman. Tapi kalau arkanul iman asittah, dan yang dimaksudkan adalah poin-poinnya kecuali kalau yang dimaksudkan uh, detailnya ini, kalau yang dimaksudkan adalah poin poin enam poin itu ya hilang maka hilang iman hmm. ya, meskipun nanti lain halnya kalau yang dimaksudkan adalah rincian dari setiap poin rincian dari setiap poin ya, nanti ya, nanti bisa ada rincian apakah itu batal iman ataukah tidak. Tapi kalau poin besarnya yang hilang iman pada malaikat, imannya kepada malaikat hilang. Nah, nih, maka ini iman hilang. Tapi kalau poin detailnya nih misalnya seorang yang tidak mengimani tidak mengimani mungkar dan nakir karena keyakinan bahasanya hadis tentang mungkar dan nakir itu daif misalnya maka ini bab yang lainnya ini, ini bab yang berbeda ini namun ini ini dakwah di iman dengan malaikat atau orang tidak mengimani malaikat ridwan karena dia berkeyakinan hadis-hadis tentang hal ini daif Ya, maka ya tidak ya, masuk di sini. Tidak masuk di bahas, pembahasan hilang iman. Tapi kalau poin besarnya yang beliau kalau yang dimaksudkan adalah poin besarnya maka ya, iman hilang dengan hilangnya poin besar tersebut sehingga anal iman la yantafi bisa bakti arkanihi ini fihi syai mungkin sabkulisan beliau ya, Eh, karena ini aslinya apa daras nah, aslinya pelajaran yang ditranskrip maka boleh jadi karena sabgulisan karena keceplosan gitu ya, atau ya, karena berpikirnya kurang mendalam ya, harusnya mau ngomong di syu'abihi jadi ba'di arkanihi yang bisa mungkin terjadi atau uh, kurang mendalam dalam menimbang Ringkasnya ini benar jika yang dimaksud dengan bakti akanihi bakti su'abil iman. Kemudian di sini jalan disyariatkannya perhatian dengan istilah terutama istilah iman, dan Islam, kafir dan nifak. Karena melekat pada melekat pada istilah-istilah ini sejumlah banyak ketentuan berhak untuk saadah bahagia maksudnya berhak bahagia adalah jadi penghuni surga atau syakawah atau sengsara jadi penghuni neraka neraka dan surga dan semacam itu maka istilah Islam kufur nifak nah itu disebut dengan asma karena ada ketentuan ini ada punya konsekuensi nanti kalau dia misalnya dianggap kafir, maka nanti ada derivatnya di, sur, eh, di dunia dan di akhirat. Ini, maka tadi disebut ahkam. Sehingga masalah ini, masalah yang disinggung di paragraf ini sering disebut kalau di pelajaran akidah disebut dengan sebutan babul asma wal ahkam. Babul asma wal ahkam. Asma bab nama itu maksudnya nama iman, mukmin, kafir, munafik, muslim, gitu. fasik. Ini babul asma. Wal ahkam dan semua nama-nama ini punya konsekuensi yang beda-beda di dunia dan di akhirat. Dan ini konsekuensi ini ini derivat dari istilah-istilah tadi, dari nama-nama tadi. Maka biasanya jadikan satu. Di, kemudian babul asma wal ahkam. Dan ini adalah di, dan babul asma wal ahkam itu perselisihan di dalamnya itu sengit. Ini perselisihan di dalamnya antara berbagai macam pemahaman itu sengit. Bisa kontras. Ini mukmin menurut pemahaman A, ini kafir menurut pemahaman B. Sehingga sehingga selayaknya harus mendapatkan itina perhatian. Ya, maka disyaratkan perhatian dengan istilah, dengan nama, terutama nama-nama yang punya konsekuensi yang mengerikan. Wafihi kandungan lain dari hadis ini sepatutnya seorang hamba menghadirkan dalam dirinya merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla menyembah Allah seakan-akan melihat Allah dan ini membuahkan e, al khawf rasa takut wal khosyah takut haibah takut ta'zim penghormatan dan takut wanusi fil ibadati dan sebaik-baiknya dalam beribadah mencurahkan jeripaya atau mengeluarkan <clears throat> jeripaya <clears throat> Fitah siniha untuk memperbagus ibadah dan menyempurnakannya. Dan jika seorang hamba diperintahkan untuk merasa diawasi oleh Allah dalam ibadah, fa'inakobnya syuku alihi dalika. Maka boleh jadi dia merasa berat untuk melakukan hal itu. Maka pada saat itu, pada saat merasa berat, dia memanfaatkan imannya, bahasanya Allah melihatnya, mengetahuinya. Dan ini disebut dengan level ihsan. Dan terdapat sejumlah hadis yang sahih yang menganjurkan untuk menghadirkan kedekatan Allah kepada seorang hamba saat beribadah. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian sholat, jika kalian berdiri sholat, sesungguhnya dia berbisik dengan Robnya. Dan uh, Yunaji berbisik uh, atau munajat itu kebalikan dari nida ini kebalikan dari nida. Nida itu panggilan dari jauh. Sedangkan munajat itu panggilan dari dekat. Maka yunaji rabbahu menunjukkan kedekatan Allah dengan hambanya yang beribadah. Kemudian kandungan hadis ini kiamat itu ilmu tentang kapan kiamat itu Allah simpan. Jika Jibril yang merupakan malaikat paling mulia dan Nabi kita Muhammad alaihi alaihi wasallam Itu kurang mim sepertinya ya. Jika Jibril dan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam tidak mengetahuinya, famin babil aula maka lebih-lebih lagi ya, yang lain kok bisa mengetahuinya tentu mustahil. Karena malaikat yang paling mulia, manusia paling mulia tidak tahu. Maka artinya tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang tahu. Karena di sini dalil bahasa yang ketidaktahuan seseorang dengan sebagian masalah agama, terutama hal-hal yang tidak berkaitan dengan amal itu tidak mengurangi derajat seseorang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui waktu terjadinya kiamat dan Nabi mengatakan Allahu a'lam tatkala ditanya tentang hal itu dan ini tidaklah mengurangi derajat Nabi dan kedudukan Nabi sedikit pun. Kemudian sebagian ulama fikih berdalil dengan tawaluna fil bunyan untuk mencela berbangga-bangga wat tafakhur dan berbangga-bangga dalam harta dalam dunia terutama dalam tingginya bangunan. Ya, namun eh, pendapat Ba'dul Fukuha ini tidak tepat. Karena sesuatu yang dikatakan sebagai tanda kiamat itu belum tentu maknanya negatif. Yang benar, yang benar ketika ada sesuatu itu eh, dinilai sebagai tanda kiamat itu sifatnya netral. sifatnya netral bisa negatif bisa positif. Ya, demikian yang benar karena di antara tanda kiamat ya, dan di antara tanda kiamat bi satu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah bi satu Nabi itu ya, dan realitanya bi satu Nabi itu positif. Ya, bukan satu hal yang negatif. Padahal itu min alamati sa'ah. Ya, demikian juga uh, ya, ada sejumlah hal-hal yang lainnya yang menjadi alamat sa'ah dan yeah, dan itu yeah, tidaklah kemudian maknanya negatif. Misalnya Nabi mengatakan bahasanya di antara tanda kiamat adalah tersebarnya pena. Ya, tulisan ada di mana-mana. Ya, dan zaman ini menunjukkan ya, apa yang Nabi katakan tersebarnya pena orang ini mudah untuk cari pena karena jari orang sekarang sudah jadi pena. Nah, ini jari orang itu jadi pena. <clears throat> Kemudian Nabi dan apakah itu ini negatif? Tidak, ya, tidak, tidak, tidak, tidak juga negatif. Ini tersebarnya pena artinya tersebarnya pengetahuan, tersebarnya tulisan tersebarnya ilmu, tersebarnya pengetahuan ini tidak, tidak negatif. Hmm. Kemudian Nabi katakan bahwasanya di antara tanda kiamat itu benda-benda mati bisa berbicara. Kata sebagian ulama, ya, ya itu terjadi di zaman ini. Ini benda-benda mati bisa ya, berbicara, handphone bicara, ini ya. ya, radio dulu radio ngomong sendiri. Ini televisi ngomong sendiri. Ini benda-benda mati berbicara. Dan uh, ini jika kita terima penjelasan sebagian ulama ini bahasanya yang dimaksud dengan tanda kiamat benda-benda mati berbicara itu contohnya radio, kemudian telepon, handphone, laptop bisa ngomong dan, uh, eh, dan macam-macam yang lain. Ini televisi ngomong. <clears throat> Eh, jika itu maknanya apakah kemudian ini maknanya negatif tercela tercelanya adanya radio adanya televisi adanya handphone enggak sehingga kesimpulannya <clears throat> yang betul ketika sesuatu itu dinyatakan oleh Nabi sebagai eh, sebagai tanda kiamat eh, itu maknanya netral nanti apakah itu tercela ataukah tidak perlu melihat dalil yang lain. Tidak bisa semata-mata dengan informasi dari Nabi ini tanda kiamat langsung e, nilainya negatif tidak. Perlu e, dalil yang lain e, ya, dalam masalah ini. Hmm. Sehingga Ya, saya pernah dapat pertanyaan itu e, gara-gara uh, uh, pertanyaan berkaitan dengan mimi. Ini. Ya, ada, ada orang tanya kemudian mimi eh, <clears throat> ada mimi yang kemudian di tulisan kutipan hadis Nabi bahasanya di antara tanda kiamat adalah istri membantu suaminya berdagang. Istri membang, uh, e, istri membantu suaminya dagang. Itu di antara tanda kiamat. Hadisnya sahih. E, namun ya di situ ya, yang bikin meme tidak menegaskan tapi membuat kesan. Kalau itu jelek. Hmm, kesan kalau itu jelek. Ya, sehingga ada orang yang tanya Ustaz apa betul istri tidak boleh membantu suaminya jualan di pasar atau di toko gitu terus ngirim meme tersebut ya, jawabannya tidak ya. Ini ya, boleh-boleh saja kita, gitu ya. Boleh-boleh saja. Ini ya, karena semata-mata itu tanda tanda kiamat, tanda dekatnya kiamat tidak berarti negatif. <clears throat> Hanya netral saja. Kemudian di, kemudian ini apa statusnya dalam hal ini? Istri bantu suaminya dagang di pasar ini apa apa hukumnya? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh, eh, ada dalil untuk mencelanya. Ya, selama dia keluar rumah dengan memperhatikan adab dan sebagainya, tidak ada sisi yang salah. Nah, Wakat <clears throat> Azma al aimatu dan para imam mengagungkan hadis ini dan menyebutkan bahwasannya hadis ini adalah di antara pokok-pokok agama Islam. Sebagiannya mengatakan semua ilmu dan pengetahuan agama kembali kepada hadis ini sehingga hadis ini disebut dengan sebutan ummu sunnah oleh sebagian ulama. Kemudian hadis yang ketiga dari Abdullah bin Umar adalah anhuma kal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas lima hal. Ini boleh syahadati, boleh syahadatu. Kalau syahadat jadi badal, kalau syahadat itu menjadi khobar dengan membuang mubtada. Yaitu huwa syahadatu. Syahadat ala ilaha illallah dan wa anna Muhammad Rasulullah menegakkan sholat nanti sama bisa ikomi bisa ikomu dia menegakkan sholat, membayar zakat, berhaji dan puasa Ramadan diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya Kala syarih hafizallahu ta'ala Hadis ini adalah di antara hadis yang agung yang manfaat Yang menyebutkan rukun-rukun Islam ini <clears throat> ya, Islam dibangun di atas lima hal yaitu syahadat la ilaha illallah. Syahadat itu diambil dari kata-kata musyahadah. Musyahadah artinya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan kata-kata syahada itu telah digunakan wairatu dan diinginkan <clears throat> dengan syahada adalah me menyampaikan atau mengatakan apa yang hadir di depan seseorang dan apa yang dia ketahui dan apa yang dia pahami. Oleh karena itu, maka para saksi disebut syuhud. Karena mereka syahidu al-amra menyaksikan perkara tersebut wa ayanahu wa ayanuhu dan melihatnya dengan mata kepala. Dan yang dimaksudkan dengan dengan lafat ini adalah syahadat la ilaha illallah. Maka kenapa syahadat la ilaha illallah itu diksi yang dipakai menggunakan syahadat untuk mewakili betapa yakinnya orangnya dengan kebenaran la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah yang dia ucapkan itu seakan-akan sesuatu hal yang fisik yang bisa dia lihat dengan mata kepalanya. Sehingga seandainya semua orang satu dunia itu tidak sepakat dengannya, dia tetap akan memeganginya. Karena saya lihat sendiri. Gimana saya uh, tidak menerima sesuatu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri? E, maka yang dimaksud dengan syahadat la ilaha illallah adalah mengikrarkan kalimat syahadat ini dengan ikrar yang sempurna. Apa itu ikrar yang sempurna? Ka'anal insana yushahiduhu seakan-akan seorang itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan ikrar di sini apa yang dimaksud ikrar di sini? Wahada yasmul kata-kata ikrar di sini mencakup yang pertama ikrar lisan, ikrar lisan. Dengan seorang itu mengatakannya. Kemudian yang kedua ikrar kolbi. Ikrar di sini jadinya terjemahnya pengakuan pengakuan hati. Artinya hati membenarkan hal itu, mengimaninya, meyakininya, dan menegaskannya. Faka'anahu qala seakan-akan Nabi mengatakan, Sadat Allah ilaha illallah, yakni artinya al-ikrar wal-iktiraf. Ikrar berarti lisan, ikrar dengan lisan, wal-iktiraf dan pengakuan dengan hati, bimatmun. Matmun itu isi, isi atau kandungan kandungan syahadat ini. La ilaha ilah artinya al-ma'bud yang disembah. Sedangkan Allah adalah ismu alamin, nama diri untuk zat Allah. Sehingga la ilaha illallah seakan-akan seorang itu mengatakan tidak ada yang tidak ada sesembahan yang berat disembah melainkan Allah. Kenapa maknanya kita tambahi bihakin? yang berat untuk disembah karena kita jumpai ada banyak sesembahan yang disembah bil batil padahal tidak berat untuk disembah. Semisal sebagian orang menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon. Sehingga tidak boleh tidak harus mintakdir diberi sisipan hakun atau bihakin. La ma'budu bihakin illallah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah melainkan Allah. Ya, wajib ada sisipan bihakin menimbang realita banyak sesembahan. Nah ilah yang dimaksud ilah adalah al-ma'bud yang disembah. Dan ini tergantung sesuai dengan tuntutan bahasa. Karena fiilnya alaha artinya abada atau abida menyembah. Wal ubudiyah dan yang namanya penghambaan fiha makna khudu ada padanya makna ketundukan menghinakan diri plus diiringi rasa cinta berharap dan takut Wabidhalika dengan hal ini kita mengetahui bahasanya anna hada bahasa ini adalah kandungan syahadat la ilaha illallah. Sehingga siapa yang menafsirkan syahadat dengan mengatakan bahasa yang dimaksud dengan syahadat la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada Arab kecuali Allah, maka ini tafsiran yang salah. Dan hal yang menunjukkan salahnya tafsiran ini dua hal. Yang pertama, aspek di bahasa, aspek linguistik. Karena <clears throat> ilaha kan, uh, padanya makna ubudiyah <clears throat> dalam bahasa Arab, dalam bahasanya orang Arab. Sehingga ketika menafsirkan lafaz la ilaha, la ilaha illallah dengan la robba, tidak ada Rob, <clears throat> tidak ada pemelihara, tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, maka tafsiran ini menyelisihi dan tidak selaras dengan tuntutan atau kandungan lafat menurut pakar bahasa. Secara linguistik salah. Karena la ilaha. <clears throat> Dan ilaha artinya penyembahan bukan masalah mencipta, bukan masalah uh, memberi rezeki. Kemudian kesalahan sisi yang kedua orang Arab mereka orang Arab jahiliyah mereka mengaku rububiyah Allah azza wa jalla karena mereka mengakui bahasanya Allah adalah sang pencipta dan pemberi rezeki. Dalil kalau mereka orang Arab jahiliyah mengakui rububiyah Allah adalah firman Allah Ta'ala wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika engkau tanyakan pada mereka di orang dan mereka la ilaha illallah yastakbiruna mereka sombong. Wa yakuluna dan mereka mengatakan a inna la tariku alihatina apakah kami akan tinggalkan sesembahan-sesembahan kami li syairin majnun karena penyair yang gila. Padahal mereka meyakini bahasanya sesembahan mereka tidak tidak memberi rezeki, tidak mencipta karena pemberi rezeki adalah Allah. Akan tetapi mereka menyembah berhala-berhala tersebut untuk padanya, berdoa kepadanya karena sangkaan dari mereka bahasanya sesembahan-sesembahan mereka itu mendekatkan mereka kepada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman melalui lisan mereka. Ma na'budum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali. Artinya mereka menyembahnya. Mereka menyembahnya dengan tujuan liqaribuna ilallahi zulfa. Supaya berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah. Maka mereka orang musik Arab tidaklah menyembah berhala untuk berhala Yeah. Yeah. Tidaklah menyembah berhala untuk berhala. Mereka tidak memberikan kepada berhala-berhala mereka itu uluhiyah mustaqillah. Hak ibadah karena untuk dia semata-mata dia. Nah, namun uluhiyah wisatoh. Namun uluhiyah perantara yang akan mendekatkan mereka kepada Allah. Maka dengan ini kita mengetahui kesalahan orang yang menafsirkan syahadat la ilaha illallah dengan mengatakan tidak ada yang wujud kecuali Allah. Nah ini tafsir ya, aliran sesat wahdatul wujud. Tidak ada eksistensi kecuali eksistensi Tuhan saja. Ini ya, tidak ada wujud kecuali wujud Tuhan. Sehingga semua yang ada itu Tuhan. Sehingga Fir'aun itu salah karena membatasi Tuhan itu dirinya. Seandainya dia buka dan tidak dia batasi, semuanya itu Tuhan malah benar. Kama kola bidalika ahlu wahdatil wujud. Sebagaimana perkataan dan keyakinan ini aliran wahdatul wujud. Dan ini adalah ini dan tafsiran wahdatul wujud ini tafsiran yang salah menyelisih agama Islam bahkan menyelisih semua agama yang asalnya dari hanya dari langit. Karena kita mengakui, kita mengikrarkan dan mengakui bahasanya wujud makhluk itu berbeda dengan wujud sang pencipta. Karena wujud Allah itu wajibul wujud. Adalah wujud yang wajib. Ya, tidak boleh tidak harus ada wujud Tuhan eksistensi Tuhan. Sedangkan uh, wujud uh, hamba, wujud makhluk itu wujud nakis. Wujud yang nakis karena dia adalah wujud jais. Jais itu artinya mungkin. Ya kalau Allah berkehendak kita itu ada. Seandainya Allah tidak mengendaki kita tercipta, kita itu tidak ada. Maka wujudnya wujud jais. Kemudian persada bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah artinya kita bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Dan dua perkara ini yaitu dua kalimat syahadat ini satu rukun dari lima rukun Islam. Abduhu ada kata-kata Muhammad abduhu sebagaimana dalam redaksi Muslim. Artinya kita mengakui bahasanya Muhammad adalah hamba Allah. Dan ini ya tadoman mengandung makna Muhammad adalah makhluk ciptaan Allah. Dan Muhammad itu memberikan ibadahnya kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Sehingga tidak boleh memberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satupun sifat-sifat Allah atau kekhususan Allah. Semacam sifat sempurna yang tidak mengalami kekurangan. Atau demikian juga tidak boleh kita berikan pada sang Nabi satupun ibadah tidak boleh kita sholat dan niat kita dengan sholat adalah mendekatkan diri kepada sang Nabi. Tidak boleh kita berdoa meminta kepada sang Nabi. Tidak boleh kita katakan, wahai Rasulullah, selamatkan kami. Atau adrikna, selamat. Adrikna itu selamatkan kami. Madad ya Rasulullah, bantuanmu, bantuanmu, wahai Rasulullah. Karena doa adalah hak murni untuk Allah Ta'ala layu wajah tidak boleh ditujukan kecuali kepada sang pencipta yang maha kuasa yang layak untuk disembah. Layu wajah tidak boleh ditujukan pada salah satu pun hamba yang mereka semua membutuhkan Allah Jalla wa'ala. Maka dengan kalimat kita bersahadat bahasa Muhammad adalah hamba Allah, maka kita maka anda meniadakan al-hulu. Sikap berlebihan kepada Nabi dengan meninggikan Nabi dari kedudukannya yang telah Allah berikan untuknya. Kemudian rasuluhu di sini ada pengakuan dengan eh, kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita meyakini bahasanya Allah mengutus sang nabi untuk semua manusia dan Allah jadikan sang nabi mabausan diutus dan nabi yang membimbing manusia ke manusia jalan menuju Rabbnya Jalla wa Ala.